Tabi ya, bismillah. Yang selanjutnya adalah kaifa yakunu at-tasghir. Bagaimana carakah mentasgirkan sebuah isim? Jadi apabila ada sebuah isim ingin ditasgir, bagaimana caranya? Yang pertama, nadummu awwalahu. Pertama kita mendomahkan hurufnya yang pertama. Ya. Yang kedua, naftahu saniyahu. Yang kedua kita memfathahkan huruf yang kedua. Yang ketiga, nuzidu ya'an qoblal akhir. Yang ketiga, kita menambahkan huruf ya sebelum huruf yang terakhir. Yaitu ya tasgir. Jadi sebelum huruf yang terakhir ditambahkan dulu ya tasgir. Seperti contoh jabalun menjadi jubailun. Ya, kolamun menjadi kolaimun, Ya, jabalun jubailun. Huruf yang pertama di dhamma, huruf yang kedua di fathah, huruf sebelum huruf yang terakhir ditambahkan huruf ya atau ditambahkan huruf ya sebelum huruf yang terakhir. Inilah ya yang dinamakan dengan ya utasgir yang membedakan dengan ya-ya yang lain. Karena huruf ya itu bermacam-macam. Ada ya nisbah, ada ya munada, dan ada beberapa macam huruf ya yang lain. Tapi ya di sini yang diinginkan adalah ya utaskir Jelas itu cara membuatnya. Kemudian yang berikutnya itu tasgir. Apa fawaid? Ya. Kita mentasgirkan sebuah kata. Yang pertama adalah al-ijazu wal ikhtisor Tujuan yang pertama adalah untuk meringkas. Paham? Aujaza yu yujizu ijazan. Meringkas agar sebuah kata itu lebih ringkas dalam pengucapan tetapi memiliki makna yang sama dengan kata yang tidak diringkas. Seperti kulaimun. Aqallu min qawlika qalamun sagirun. Ini tentunya lebih ringkas, lebih sedikit hurufnya daripada kamu mengatakan qalamun sagirun. Kalau qalamun sagirun itu ada tujuh huruf. Kalau kulaimun hanya empat huruf. Artinya sama, ya kolamun sogirun pena kecil paham kulaimun pena kecil juga gitu. artinya sama tetapi dengan penggunaan huruf yang lebih ringkas ya itu fungsi fungsinya sehingga ketika disebutkan dengan lafaz yang sedikit tentunya semakin memudahkan orang yang mengucapkan atau orang yang menulis dengan makna yang sama Kulaimun maknanya sama dengan kolamun sogirun. Itulah tujuan yang pertama. Kenapa suatu isim itu ditasgirkan. Yang kedua, as sukhriya wa tahkir. Untuk bentuk menganggap remeh atau merendahkan gitu. Seperti hadza rujailun ya ini adalah seorang laki-laki tapi dia menganggap remeh laki-laki tersebut paham dia menganggap remeh dengan melepas melafatkan lafaz tasgir tasgirnya hadza rujailun wa hadza kuwaitibun dan ini adalah penulis yang masih pemula ya misalkan dia juga seorang penulis Kemudian ada saudaranya yang lain sudah jadi penulis juga tapi masih pemula, masih baru. Maka dia mengatakan haza kuwaitibun fi tasghiri rajulin katibin. Untuk tasgir dari rojul sama katib. Itu fungsi yang kedua. Asalis yang ketiga, fungsi yang ketiga takribul makan untuk mendekatkan tempat. Untuk menunjukkan dekatnya tempat seperti askunu bu'aida masjidir rasul wa kubailal madrasati. Saya tinggal setelah masjidnya ar-rasul. Ya, seorang utusan. Wa kubailal madrasah. Dan tepat sebelum madrasah, sebelum sekolah. Jadi, saya tinggal setelah masjid rasul. Tepat setelah masjid itu rumah saya dan tepat sebelum sekolah itulah rumah saya. Jadi jarak rumah dia ke masjid itu bersebelahan, sangat dekat. Rumah dia ke sekolah juga bersebelahan, jadi sangat sangat dekat. Takribul makan. Ya, untuk mendekatkan sebuah tem tempat. Artinya antara tempat tinggal dia dengan masjid itu ber bergandengan. Setelah itu langsung ya kalau ba'da kan setelah masjid itu ada ihtimal gitu. Empat rumah setelah masjid juga bisa kita katakan ba'da. Tiga rumah setelah masjid juga bisa kita katakan ba'da. Dua rumah setelah masjid juga bisa kita katakan ba'da. Tapi kalau bu'aid, dalam masjid ya. Tepat setelah dikatakan bu'aida setelah masjid maksudnya antara rumah dia dengan masjid itu sangat dek, sangat dekat. Fitasgiri giri ba'da dan qobla. Ini untuk mentasgirkan mentasgirkan ba'da dan qobla. Ar-rabi takribuz zaman menunjukkan dekatnya waktu. Jadi waktu kejadian itu sangat dekat. Seperti akhruju minal baiti bu'aidal fajri. Saya keluar dari rumah setelah waktu fajar. Wa a'udu kubailal asri. Dan saya kembali ke rumah itu sebelum waktu asar. Jadi ketika saya keluar rumah itu pas setelah waktu fajar saya keluar. Misalkan waktu fajarnya jam 5 misalkan. Maka tepat setelah jam 5 lewat sedikit saja saya keluar. Jaraknya nggak nggak jauh. Dan saya kembali kubailal asri. Sebelum asar. Artinya, antara kedatangan saya, kembalinya saya ke rumah sama waktu asar itu sangat dekat. Begitu saya sampai, misalkan waktu asar masuk. Karena kalau misalkan kita buat waktu asar itu jam setengah empat ya. Kemudian ada seseorang yang datang jam setengah tiga misalkan. Sebelum asar juga namanya. Atau ada satu orang yang datang jam 3 misalkan, sedangkan asar setengah 4. Kalau ditanya jam berapa kamu datang? Sebelum asar. Masuk juga, betul juga gitu. Tapi kalau sudah ditasgirkan, jarak dia dengan waktu asar itu sangat dekat. Begitu dia datang, waktu asar mah masuk. Ya. Fitas giri ba'da dan kobla untuk mentasgirkan ba'da dan qabla. Al-khamis yang kelima idharul hubbi. Tujuan seseorang itu mentasgir adalah untuk memperlihatkan kecintaan. Kasih sayang. Seperti ya bunayya fi tasgiri ibnun. Ya bunayya. Ya. Bunayyun aslinya Kemudian bertemu dengan uh, ya bunayyun ya tasgir bertemu dengan ya mutakallim. Di situ ada dua ya di situ ya. Ada ya tasgir dan ada ya mutakallim. Karena munadanya di situ mudof kepada ya mutakallim. Jelas? Ya bunayya. Paham? Nah, di sini artinya wahai anakku yang tersayang. Untuk memperlihatkan kasih sayang dia kepada anaknya. Ya bunayya fitasgiri ibnun. Jadi asalnya nanti itu hamzah wasolnya nanti itu dibuang, ibnun itu dibuang hamzahnya. Kemudian setelah itu baknya di dhamma, Kemudian di, diikutkan wazan fu'ailun menjadi bunayun. Ya. Setelah itu ditambahkan ya tasdid. Ya dikasihkan dua ya di situ. Bunayun sama fu'ailun bunayun sama ya mutakallim. Maka dibaca ya bunayya. Ya, itu fungsinya untuk menunjukkan bentuk kasih sayang. Yang keenam, taklilu. At-taklilu untuk menunjukkan dia itu sesuatu yang sedikit. Seperti durai duraihimatun ay darahimu qalilatun. Duraihimatun beberapa dirham. Hanya beberapa dirham saja sedikit. Ay maksudnya darahimu qalilah, yaitu beberapa dirham yang sedikit. Itu fungsi dari tasgir ya untuk menunjukkan sedikitnya sebuah perkara yang ditasgirkan tersebut. Selanjutnya adalah auzanu tasgir. Wazan-wazan untuk isim tasgir. Yang pertama fu'ailun. Failun yusoggoru alaihi kullu ismin sulasiyin. Fa'ilun itu nanti ditasgirkan atas wazan tersebut semua isim yang tiga huruf. Jadi kalau isimnya isim tiga huruf ketika ditasgir diikutkan wazan fa'ilun. Mislu baitun jabalun qamarun. Fayuqalu fit tasgiriha maka dikatakan ketika mentasgirkan isim-isim tersebut buyaitun jubailun kumairun ila akhirih sampai pada contoh-contoh yang lainnya. Jadi kalau dia isim yang tiga huruf, wazannya itu adalah fu'ailun. Hakadha jabalun jubailun kalbun kulaibun. Itu cara mentasgirkan isim tersebut. Kemudian asani yang kedua fu'ailun. Yusaggaru alaihi kullu ismin ruba'iyin al-ahrufi. Ditasgirkan atas wazan fu'ailun setiap isim yang empat huruf. Bukan yang tiga huruf. Seperti dirhamun maktabun fatasgiruha duraihimun mukaitibun ila akhirhi. Hakaza manzilun munaizilun. Kau kabun menjadi kuwaikibun. Itu cara mentasgir, mentasgirkannya. Ya. Kalau dia empat huruf isimnya ikut wazan ilun. Asalis yang ketiga ilun Yusaggaru alaihi kullu ismin min khumsati ahrufin. Ditasgirkan atas wazan tersebut setiap isim yang lima huruf. Rabi'uha harfu illatin. Yang huruf yang keempatnya nanti itu adalah harfu illah. Paham? Dia lima huruf, tapi huruf yang keempatnya itu adalah harfu illah. Seperti usfurun, min syarun, min dilun, fatasgiruha usayfirun, munayshirun munaydilun ila akhirihi sampai pada wazan-wazan yang lainnya atau contoh-contoh yang lainnya. Jadi itu wazannya kalau dia fu'ailun untuk isim yang tiga huruf, kalau fu'ailun untuk isim yang empat huruf, kalau fu'ailun itu untuk kata yang lima huruf tapi huruf keempatnya adalah harfu harfu illah. Ya, kata yang lima huruf tapi huruf yang keempatnya adalah harfu illah. Nah, sekarang diperhatikan ya. Tadi di buku kita disebutkan seperti ini. Kalau dia lima huruf, fuai ilun, ini ditasgirkan untuk atas wazan tersebut setiap isim yang lima huruf, tapi huruf yang keempatnya adalah harfu harfu illah. Ya. Huruf yang keempatnya adalah harfu illah. Dan asalnya, asalnya sebenarnya, ya. Asalnya sebenarnya yang mengikuti wazan ini, wazan fu'ai ilun itu yang huruf keempatnya huruf illah, tapi yang huruf ya. Ya. Asalnya yang mengikuti wazan empat huruf ini, dia itu yang asal katanya adalah terbentuk dari huruf huruf ya. Huruf ilahnya itu berbentuk huruf huruf ya. Seperti miskinun. Ya. Miskinun. fuaiilun Musaikinun. Asalnya seperti itu. Adapun huruf ilah waw ataupun huruf ilah alif seperti di buku kita tadi contohnya apa? Uh, usfurun sama satu lagi kalau mau ditulis contohnya di ada di buku kita juga ya, min syarun. Asalnya kalau dia usfurun huruf yang keempatnya huruf waw atau min syarun yang huruf keempatnya adalah huruf alif, asalnya tidak tidak bisa diikutkan wazan fuayilun Nah, caranya Kedua huruf tadi, huruf waw ataupun huruf alif, itu diganti dengan huruf ya. Ya, itu cara asalnya ya. Diganti huruf ya dengan tujuan untuk munasabah dengan huruf yang dikas dikasroh. Sebelum ya tadi. Fu'ai ilun. Kan harus dikasro di situ. Paham? Sebelum ya kan dikasroh. Fu'ai ilun. Kalau kita kasih wau atau kita kasih alif, nggak cocok dia. Paham ini? Maka diganti dengan huruf huruf ya untuk munasabah. Karena asalnya dia nggak bisa pakai ini. Tapi diganti itu dengan tujuan muna, munasabah. Berbeda halnya kalau seperti miskinun. Miskinun menjadi musaikinun itu cocok gitu fu'ailun. Ya. Jadi ingat, Anda ringkaskan. Asal dari fu'ailun untuk huruf yang keempatnya itu huruf ilah tapi huruf ya. Bagaimana kalau dia sebelum dia huruf yang keempat itu huruf ilah tapi hurufnya waw atau hurufnya alif? Jawabannya alif atau waw tadi diganti dengan huruf ya tujuannya untuk munasabah, mencocoki harokat kasroh sebelumnya. Karena huruf yang paling mencocoki dengan harokat kasroh sebelumnya adalah huruf ya. Ya, adalah huruf huruf ya. Sampai sini difahami maksudnya? Bagaimana kalau dia lima huruf, jelas? Tapi huruf yang keempat bukan harfu illah. Bukan harfu mad. Dia lima huruf. Tapi huruf yang keempatnya bukan harfu illah. Kalau huruf yang keempatnya harfu illah, kholas. Selesai permasalahannya. Wazannya fuai ilun. Mau huruf illahnya adalah huruf ya. Mau huruf illahnya huruf waw. Atau huruf illahnya adalah huruf alif. Tapi asalnya adalah ya. Adapun waw dan alif itu untuk munasabah saja, diganti menjadi huruf ya. Ya. Ditulis Amma idza kana al-ismu khumasiyan. Ya. أما إذا كان الاسم خماسيا وليس قبل آخره حرف علة أما إذا كان الاسم خماسيا وليس قبل آخره حرف علة فإنه يحتاج إلى حذف حرف منه fa innahu yahtaju ila hazfi harfin minhu liyakuna ala arba'ati ahrufin liyakuna ala arba'ati ahruf Summa tusaggaru ala wazni fu'ailun. Summa tusaggaru ala wazni ilun. Jadi perhatikan amma idza kana ismu khumasiyan. Adapun apabila isimnya lima huruf. walaisa qabla akhiri harfu illah, tapi huruf sebelum huruf yang terakhir bukan huruf illah. Fa innahu yahtaju ila hazfi harfin minhu. Maka sesungguhnya isim ini butuh untuk dihapus satu huruf darinya. Jadi ada satu huruf dari isim tersebut yang harus dia dihapus. Liyakuna ala arba'ati ahrufin. Agar dia nanti isim tersebut bisa menjadi empat huruf. Empat huruf. Summa tusagharu ala wazni ilun. Kemudian dia diikutkan wazan ilun. Jadi kalau asalnya lima huruf, kemudian huruf yang sebelum huruf terakhir bukan harfu illa, paham? Maka caranya adalah salah satu huruf dari kata yang lima huruf tadi itu dibuang. Setelah itu diikutkan wazan ilun yang empat huruf. Jelas? Contohnya Safar jalun Safar jalun Lima huruf Menjadi Rijun. Safar jalun menjadi Rijun. Huruf yang kelimanya itu dibuang Safar jalun menjadi Rijun. Kemudian contoh berikutnya faroz dakun. Faroz dakun pakai zai menjadi furoi Zidun. Ya, menjadi furoi Zidun. Faroz Dakun menjadi furoi Zidun. Empat, eh, lima huruf. Tapi karena huruf sebelum huruf yang terakhir bukan huruf ilah, Solusinya, satu hurufnya itu dibuang. Kemudian diikutkan wazan fu'ailun, bukan fu'ailun. Ya, wazannya adalah fu'ailun. Nah, di sini Anda mau bahas lagi sedikit tentang masalah tasgir ini. Tadi kan di, di, di sebelumnya tentang kaifa yakunu atas giru, bagaimana cara membuat isim tasgir. Beliau kan menyebutkan kaidah gini, nadumu awwalahu. Kita memfathah huruf yang pertama dari sebuah isim. Jelas? Di buku kalian itu ada kan? Yang tadi kita baca, kaifa yakunu atas tasgir Ya. Kemudian yang kedua, naftahu saniyuhu. Nafsaniyahu memfathah huruf yang kedua. Dia menyebutkan dengan memfathah ini koedah ya. Tapi dalam prakteknya nanti ada yang tidak di fathah gitu. Ya. Naftahu saniyahu. Kemudian di fathah huruf yang kedua. Ini untuk huruf yang kedua ya. Sekarang ini yang kita punya persoalan adalah terkadang sebelum ya tasgir itu ada yang di fathah, ada yang di kas, di kasroh. Sebelum ya tasgir ya, fu'ailun, ainnya di fathah, sebelum ya tasgir. Fu'ailun, ainnya di kasroh sebelum ya tasgir. Jelas ini? Kalau kita jawab ringkas sebenarnya tinggal terjadi perbedaan wazan saja selesai gitu. Tapi di sana ada dibuatkan ringkasan biar lebih mudah dalam menjabarkan koedah. Yaitu apa? Apabila isim yang ditasgirkan tiga huruf, ya, apabila isim yang ditasgirkan itu tiga huruf, maka huruf sebelum ya tasgir di fathah. Jelas? Dan kalau misalkan isim yang ditasgirkan itu lebih dari tiga huruf, maka huruf yang terletak sebelumnya tasgir itu di kasroh. Urusannya jelas. Munasabah. Biar cocok itu harokat dengan kasroh. Eh, harokat kasroh dengan huruf ya tasgir tadi. Jelas ini? Kalau dibaca, kalau dia tiga huruf, kolamun, kulaimun. Paham? Sebelum ya tasgir di fathah. Ya. Tapi kalau dia yang di atas tiga huruf, fuai ilun, atau fuai ilun, paham? Maka huruf yang sebelum ya tasgir tadi dikasih. dikas di kasroh. Tujuannya jelas karena untuk munasabah. Itu poinnya. Sekarang berikutnya Tasgirul mudha'afi as-sulasiyyi. Mentasgirkan isim mudha'af yang tiga huruf. Ya. Dia isim mudha'af sebuah kata yang mudha'af kemudian ingin kita tasgirkan. Kita buat contoh seperti hirrotun ya hirrotun ingin ditasgirkan sedangkan dia adalah kata yang mudhaf yang antara ain dan lam fiilnya itu hurufnya yang sah, sama nah, di sini nafukku at-tad'ifa summa nadummu awwal al-ismi wa naftahu saniyahu summa nuzidu ya'an salisatan sakinatan. Caranya nafukku atau Kita melepaskan huruf yang mudhaf tadi. Ya. Jadi kalau dia satu huruf dikasih tasdid, maka kita pisahkan huruf-huruf tadi. Kita jadikan dua dua huruf berarti ya. Setelah itu kita mendomakan huruf ya awal al-ismi huruf yang pertama dari isim tadi. Wa naftahu kemudian huruf yang kedua kita fathah. Kemudian setelah itu kita menambahkan ya pada huruf yang ketiga dengan ya yang disukun yaitu ya ya, ya tasgir tadi. Contohnya seperti bat totun menjadi butoi totun. Bat totun itu isim yang mudhoaf. Ketika mau ditaskir nggak bisa langsung. Caranya bagaimana? Huruf mudhoafnya itu nafuku, Ya. Kita pisah dulu. Kita lepaskan dulu, kita preteli dulu. Berarti kalau batotun ketika dipreteli dilepaskan huruf mudhoafnya menjadi batototun. Itulah. Ya. Setelah itu huruf yang pertama dari huruf yang isim yang mudhaf tadi di dhamma. Battotun menjadi batototun menjadi butototun. Kemudian huruf yang kedua di fathah. Kemudian pada huruf yang ketiga nanti dikasih ya tasgir. Yang dia itu disu disukun menjadi totun rotun menjadi hurairotun. rotun, Kitun menjadi kutoitun. Ammun menjadi umaimun. Itu cara membuatnya kalau dia berbentuk sebuah kata yang mudo'af. Ya, itu cara membuatnya. Dilepaskan dulu salah satu dari huruf yang mudhoaf tadi, kemudian dibuat sama seperti yang kita sebutkan tadi. Sekarang tasgiru sulasi al-mazid, mentasgirkan isim sulasi mazid. Aslinya tiga huruf. As-sulasi al-mazidu biharfin wahidin yusogoru Oh. Sulasi mazid ya. Sulasi mazid berarti tiga huruf yang mendapatkan huruf tambahan. Ditasgirkan atau isim yang tiga huruf, sulasi mazid, yang mendapatkan tambahan satu huruf, ditasgirkan dengan mengikutkan wazan fu'ailun. Seperti alimun, uwailimun, katibun, kuwaitibun. Jadi kalau asalnya dia tuh sulasi mazid, tiga huruf tapi mendapatkan tambahan, tapi tambahannya satu huruf. Maka kalau ditasgir ikut wazan fu'ai ilun alimun sulasi masjid karena ada tambahan huruf alifnya. Alimun menjadi alimun tambahannya. Maka ditasgir nanti ikutkan wazan fu'ai fu'ailun. Katibun kuwaitibun. Kemudian Asani yang kedua. As-sulasi al-mazid biharfaini. Dia sulasi tapi sulasi mazid tapi dengan tambahan dua huruf. Kalau tadi kan tambahan satu huruf. Ini dia sulasi mazid tapi dengan tambahan dua huruf. Qad yakunu ahaduhuma mu'talatan. Terkadang salah satu dari dua huruf tadi itu adalah harfu illah. Paham? Dia tiga huruf mendapatkan tambahan dua huruf. Berarti semuanya jadi lima, lima huruf. Ini masuk kaidah yang tadi Anda sebutkan ini. Yang tadi kita sebutkan, yang tadi kalian tulis. Paham? Terkadang salah satu dari dua huruf tadi itu huruf tambahan. Waqad la yakunu mu'talatan dan terkadang salah satu dari huruf dari dua huruf tadi itu bukan huruf illah. Jadi terkadang salah satu dari dua huruf tadi, huruf tambahan itu adalah harfu illah, terkadang bukan harfu illah. Idza kana ahaduhuma harfa illatin fala yuhdzafu minhu syai'un. Paham? Kalau misalkan salah satu dari dua huruf tadi adalah harfu illah, maka tidak ada dari huruf illah itu yang dibuang. Paham? Tapi nanti diganti ya. Ya. Fala yuhzafu minhu syai'un. Tidak ada dari huruf tersebut yang dibu yang dibuang. Min syarun. Sulasi mazid tambahan dua huruf. Huruf mim dan huruf alif. Sa'al tumuniha, salah satunya di situ dia ya. Maka ketika ditasgir, ditasgir menjadi munaisyirun. Huruf ilah nggak ada yang dibuang. Tuh, mana alifnya? Diganti menjadi ya. Harus diganti menjadi ya. Kalau ada yang bertanya, loh, tapi alifnya hilang. Enggak, alifnya enggak hilang. Alifnya diganti ya. Kalau alifnya hilang, sama sekali huruf ilah enggak ada di situ. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya, kenapa harus diganti ya? Jawabannya untuk mencocoki harokat kasroh sebelumnya. Jelas ini? Jangan di jangan disalahpahami ini ya. Kata beliau kan idzakana ahaduhuma harfa illatin. Kalau salah satu dari dua huruf tadi adalah harfu illah. Paham? Maka fala yuhzafu minhu syai'un. Tidak ada dari huruf illah itu yang dibuang. Min syarun, lima huruf. Munaisyirun, tetap lima huruf. Yaknya adalah ya tasgir ya. Tetap ada tentunya kan. Nah, kalau ada yang bertanya tapi alifnya hilang. Jawaban kita alif nggak hilang. Nggak boleh bilang alifnya hilang. Kalau alifnya hilang itu bunyinya gini, munai shirun. Bukan munai shirun. Ya. Kalau alifnya hilang bunyinya munai shirun. Pendek syaknya itu. Tapi ini dibaca munaishirun. Itu menunjukkan alifnya tidak hilang. Terus kemana alifnya? Diganti dengan huruf ya. Kenapa harus diganti? Jawabannya untuk munasabah dengan harokat kasroh sebelumnya. Kalau dikasih alif di situ sebelumnya kasroh, ya nggak nyambung. Kalau dikasih waw di situ sebelumnya kasroh, ya juga nggak nyambung. Munai misalkan. Munai nggak bisa, pak ya ini. Maka digantilah huruf ya untuk memudahkan dalam pengucap pengucapan menjadi munaisirun. Mindilun menjadi munaidilun karena dia huruf ya, ya-nya tetap ada kan, tidak diganti kan? Karena kan wazan fu'ailun itu untuk yang lima huruf dan huruf yang keempatnya huruf illa berbentuk huruf ya asalnya seperti itu Adapun kalau dia lima huruf, huruf yang keempatnya adalah huruf illah, huruf waw atau huruf alif, maka harus diganti dengan menjadi huruf ya. Wadah ini jelas. Fala yuhzafu minhu syai'un. Tidak ada huruf yang dibuang. Diganti iya, diganti dan dibuang kan berbeda. Tapi alif hilang, alif enggak hilang. Alif diganti menjadi ya. Wa idza lam yakun ahaduhuma harfa illatin qoblal akhir dan apabila salah satu dari dua huruf tadi, dari dua huruf tambahan itu ya, bukan berbentuk huruf illa sebelum huruf yang terakhir, fayajibu hazfu ahadi harfaini azzaidaini wa ibqa'ul harfi allazi lahu daruratun. Nah, inilah tadi yang kalian catat itu. Apabila salah satu dari dua huruf tambahan, yang huruf terakhirnya itu bukan huruf illah, huruf sahih. Ya, seperti apa tadi contoh lafaz kita? Safar jalun ya. Lima huruf. Di situ ada dua huruf tambahan. Maka kata beliau di sini, fayajibu hazbu ahadi hal harfaini azzaidaini maka wajib membuang salah satu dari dua huruf tambahan tadi. Ingat ya, yang dibuang huruf tambahan, jangan huruf asli. Berarti kalau tadi lihat, safar jalun, mana tadi? Safar jalun ya, menjadi sufai rijun. Berarti menunjukkan lam tadi di situ bukan huruf asli. Lam di situ adalah huruf tambahan. Paham ya? Karena yang dibuang huruf huruf tambahan, bukan huruf asli. Berarti asli fiilnya, asli katanya ini apa? Faroja. Kalau kita cari tiga hurufnya faroja. Bukan farola atau rojala, bukan itu. Tapi faroja. Apa tandanya? Karena ketika ditasgir, yang dibuang adalah huruf lam. Tadi anak. Nah, di sini kata beliau, wajib membuang salah satu dari dua huruf ilat, dua huruf tambahan tadi. Terserah mau dia di akhir, seperti safar jalun, faros dakun, atau nanti dia di nomor dua seperti muntolikun menjadi mutoilikun. Yang penting dia huruf tambahan. Wa ibqa'ul harfi allazi lahu daruratun dan membiarkan menetapkan huruf yang huruf tersebut darurat, maksudnya harus ada penggunaannya gitu, nggak bisa dibuang. ya muntasirun menjadi munaisirun intasoro yantasiru berarti jelas aslinya katanya adalah nasoro ya maka yang dibuang adalah huruf taknya menjadi munaisirun jelas ini munkasirun menjadi mukaisirun yang dibuang ada nunnya karena nun juga tambah tambahan mim nggak mungkin bisa dibuang mim itu darurat harus ada nggak bisa dibuang mimnya maka nun atau taknya tadi yang dibu dibuang. Lihat ya. Muntasirun sama munkasirun itu bukan huruf roknya yang dibuang. Sedangkan faroz safar jalun sama faroz dakun itu huruf terakhirnya yang dibuang. Kenapa? Bukan huruf terakhir yang dibuang karena rok di situ huruf as asli. Muntasirun sama munkasirun, roknya itu semuanya asli. Yang tambahan itu adalah mim dan ta atau mim dan nun. Ya, mim dan ta atau mim dan nun. Makanya kata beliau di sini, kalau salah satu dari dua tadi bukan huruf illah pada huruf yang sebelum huruf terakhir, maka buang salah satu dari huruf tambahan tadi. Dan biarkan yang memang darurat harus dipakai, tidak bisa dibuang. Kalau dia ada huruf mim tambahan sama ada huruf yang lain, maka huruf yang lain dibuang, jangan huruf mimnya. Karena mim itu tidak bisa dibuang. Darurat harus memakai huruf mim. Buat ringkasnya gini ya, kalau ada dua huruf zaidah, satu huruf mim, satu huruf yang lain, entah nun, entah ta, maka yang dibuang itu huruf yang lain, jangan huruf mimnya. Mim itu darurat, harus dipakai. Biar maknanya masih nyambung gitu. Paham?